juta satu juta dua ratus jumlah yang diinginkan saya itu sepuluh bata yang satu bata itu empat belas meter saya bilang itu kan ada tanah sampai selesai kuburan dan pinggir jalan saya minta sama yang punya tanah tolong saya minta di depan yang dekat jalan dia bilang iya boleh setelah transaksi sampai hari H pengukuran itu ada iparnya ngotot, iparnya yang punya tanah itu. Uh, kalau yang di belakang nggak dibeli, pasti nggak laku hutannya nggak luak gitu. Jadi nggak bilang saya ada cuman 10 bata uangnya 12 juta. Akhirnya begitu hitung punya hitung, akhirnya saya dapat cuman 8 setengah, tetap harga 12 juta. Jadi menurut hukumnya itu bagaimana Bu ya? Apakah saya juga uh, supaya pindah penjelasan Atas penjelasannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jika dalam kesepakatan, sebetulnya masalah adab jual beli. Adab jual beli. Yang keluar adab kepada tetangganya yang punya tanah ini. Ini adab yang pertama. Jadi kalau seandainya pondok mau punya tanah sebelah sana, menjual, itu paling pertama dan utama dijual kepada tetangganya tanah jadi kalau Bapak punya tanah di sini. Ini tanah Bapak. Saya mau jual tanah. Pertama kali yang ditawari adalah kiri kanannya. Karena jangan sampai mendatangkan tetangga yang mungkin tidak cocok. Atau mungkin bertentangan. Nah ini hati-hati ini. Ini adalah masalah adab dan tata kerama. Ya, kita sodorkan kepada tetangga yang di kiri kanannya, Bapak saya mau jual tanah, mau jual tanah, mau jual tanah ini, mau ndak? Apalagi kita jual kepada orang yang tidak beriman dan sebagainya. Menjadikan tidak berkah dalam jual beli kita. Maka hakogul Jiran, haknya tetangga. Maka uminu billahi fal yukrim jarah. Barang siapa yang cinta kepada Allah dan hari akhir hormati tetangga. Jadi alhamdulillah tanah-tanah yang ada di sini subhanallah ada yang jual kepada ini kita tetangga dijual ke kita sebelum ke orang lain, jual ke kita sebelum ke orang lain adalah kemuliaan. Selagi tetangganya masih ada dan Anda tidak usah ikut-ikut jangan serobot. Ini adab. Makanya Anda tadi lihat, tanah itu dulu, kalau Anda ingin membeli tanah tersebut, Anda perhatikan. Jika ada tetangga yang masih pengen, dahulukan. Barangkali dia pengen. Atau pamannya tadi, pamannya tidak mau membeli. Sudah tidak mau membeli, sementara itu dia pengen menjual tanah. Dan dia butuh duit. Dijual kepada Anda, maka sah dijual kepada anda sah dan anda pun belinya adalah beli murni karena anda ingin itu bukan niat untuk menutup yang di belakang nggak ada kalau niat menutup belakang adalah haram Niatnya niat jelek. Akan tapi Anda membeli wajar. Membeli sampai belakang Anda, Anda punya duit. Punyanya cuma 12 juta. Dapat 10 ru, 10 bata. Anda beli transaksi 10, 10 bata. Maka karena transaksi Anda 10 bata dan kesepakatan, maka 10 bata yang setiap satu batanya adalah 10 bata 10 ru. Allah, Allah buka hati. Ada sebagian tempat dia bingung. Ada yang tidak usah disebut namanya Allah Maha Tahu. Dia punya tanah di belakang. Bingung ketutup sama po pondok. Dia bingung nanti dari mana saya kalau panen dan sebagainya. Allah mengangkat orang tersebut. Bukan menuntut untuk dibuatkan pintu, akan tapi apa? Sudahlah buat pondok sekali. <laughs> Allah angkat derajatnya. Jadi lebih dari itu. Jadi, dan kita pun membeli wajar. Kita beli memang memanjang ke belakang. Tentu yang di belakang akan ketutup. Tapi memang kita belinya seperti itu. Dan tidak niat untuk menutup. Maka Anda berhak mendapatkan 12, eh, 10 bata dengan sejuta dua